Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in Amma abad Hadirin sidang Jum'ah Yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia taufik hidayah serta inayahnya pada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. <clears throat> Kita akan mulai pelaksanaan sholat Jumat jam 11 lewat 36 menit. Untuk itu kami menghimbau kepada jemaah pada Jumat yang akan datang masih berkisar 11 lewat 36 menit. Untuk itu dimohon kehadiran ke masjid ini lebih awal sehingga pelaksanaan ibadah sholat ini begitu dimulai jamaah sudah berkumpul. Kemudian kepada jamaah yang membawa handphone atau yang alat komunikasi yang lain, marilah kita periksa kembali apakah sudah dimatikan atau belum. Hal ini untuk menjaga kehusuan di dalam menjalani ibadah sholat ini. Kemudian dipersilakan untuk mengisi soft yang masih kosong di depannya. Dipersilakan jamaah yang berada di belakang untuk mengisi soft di depannya terlebih dahulu. Pada jamaah yang berada di luar, kami persilahkan untuk memasuki ruangan masjid terlebih dahulu. Yang bertindak selaku imam dan khotib pada Jumat kali ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Al-Mukarram, KH. Haji, Dr. Andas Mukhtar Adam, pengasuh pondok pesantren Babu Salam. Pelaksanaan ibadah salat dimulai jam 11 lewat 36 menit Muadzin, Saudara Abdul Hanan. Selanjutnya akan disampaikan undangan undangan Ibo dari Rayon 4 Marga Cita Bandung akan menyelenggarakan pengajian dalam rangka silaturahmi untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundang jamaah yang berdomisili di wilayah Kecamatan Marga Cita Bandung untuk hadir pada pengajian IBO yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2004 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di rumah Ketua Rayon Ibu Bapak Sugino Ketua Rayon Ibu 4 Marga Cinta di kediaman Bapak Sugino yang beralamat di Jalan Tata Surya nomor 64 Perumahan Marga Hayuraya. Bandung Insya Allah yang akan memberikan ceramahnya Bapak Dr. Haji Rahman Maas dengan tema halal bihalal dan terminologi Islam. Untuk itu kepada jamaah yang berdomisili di wilayah Kecamatan Margacita Bandung untuk hadir pada waktunya. Kemudian akan disampaikan berita duka yang telah meninggal pada tanggal 13 November bertepatan dengan satu Sawal yaitu orang tua dari Bapak Dodi Indra di Divisi Long Distance Jakarta yang bernama Bapak RS Kusnadi BA wafat pada hari Sabtu tanggal 1 Sawal bertepatan dengan 13 November 2004 jam 19.55 WIB dalam usia 80 tahun dan almarhum telah dimakamkan di pemakaman keluarga di ketupang kong Cimahi, Bandung. Untuk itu, marilah kita iringi doa. Semoga alwah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang mulia, diampuni segala dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridatillahi al-Fatihah. Wabillahi Rahmanirrahim. Syiratal ladzina Selanjutnya akan disampaikan laporan kas DKM Darul Ihsan posisi hari ini tanggal 26 November 2004 saldo awal sebesar 23.076.741 rupiah hasil dari kotak amal tanggal 12 November sebesar 1.585.000 rupiah total jumlah penerimaan sampai dengan hari ini 24 juta 661.741 rupiah. Pengeluaran kegiatan ceramah Kamis sebesar 500.000 rupiah, keperluan Jumatan 350.000 rupiah, kemudian bantuan THR kepada cleaning service DKM Darul Ihsan sebesar 675.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 1525000 rupiah sehingga saldo posisi hari ini 26 November sebesar 23 juta 136.741 rupiah. Kami atas nama DKM mengucapkan Allahu khairan kasiro atas amal jariah sodakoh yang jemaah tanamkan di Masjid Al Husain ini. Mudah-mudahan amal ibadah jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Berhubung waktu telah menunjukkan 11 lewat 37 menit, kami persilakan kepada Kiai Mukhtar Adam untuk naik mimbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله فلا الصلاة الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين <clears throat> ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأكرمين المتقين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan rahmatnya kita sudah menyelesaikan satu ibadah yang utama yaitu ibadah Ramadan Dan pada saat ini kita sudah memasuki Jumat kedua dari bulan Syawal Yaitu bulan peningkatan Tentunya kita sudah memperoleh banyak inspirasi dari didikan Ramadan Ramadan mulai inspirasi Al-Quran, inspirasi saum, inspirasi jamaah, yang pada intinya adalah inspirasi peningkatan takwa kita sebagaimana Allah berfirman yang sudah populer sejak awal Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun hanya sayang sekali karena pengertian takwa di situ oleh para mubalik sering diterjemahkan agar kamu bertakwa. Para mufassir menyatakan bahwa takwa di situ tafdil Karena orang yang beriman itu sudah takwa. Pada bulan Sya'ban kita sudah takwa. Jadi bukan lagi takwa di situ. Pengertian takwa agar kamu bertakwa seolah-olah takwa itu hanya pada bulan Ramadhan. Orang bertakwa dan pada bulan syawal boleh lagi orang berbuat maksiat pada bulan Ramadan tempat-tempat maksiat harus ditutup Tidak boleh Tapi nanti bulan syawal boleh lagi Pada bulan syawal tidak boleh ngomong bohong Tapi bulan Ramadan tak boleh Tapi syawal boleh lagi Jadi banyak sekali Yang penting rekonstruksi terhadap pemahaman Al-Quran Karena salah di dalam terjemahan dan salah di dalam tafsir nanti akan salah di dalam penerapannya seolah-olah Ramadan itu adalah bulan berbersih bulan mensucikan diri dan nanti bulan Syawal boleh lagi berbuat maksiat dan nanti bulan Ramadan lagi baru bersih seolah-olah haji itu adalah untuk bebersih tahunan Sehingga para pejabat tiap tahun pergi haji Sudah itu pulang berbuat maksiat lagi Dan nanti pergi haji lagi untuk bebersih nah, Pemahaman semacam ini mengelirukan Dan merusak tatanan Islam Sehingga kalau kita lihat sekarang ini Bagaimana hancurnya dunia dan negara kita sebenarnya sudah berada pada ujung tanduk karena pada hakikatnya kalau kita lihat perjuangan nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah taraf pertama membina ma'rifatullah ma'rifat yang ujungnya muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga setelah dia bulan Ramadan Pada saat dia saum miliknya sendiri Dia tidak berani makan Istrinya sendiri yang halal tidak berani dijamak Karena dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi milik orang lain Apalagi milik negara, milik rakyat tapi sayang seribu sayang seolah-olah Ramadan itu hanya untuk Ramadan bulan Ramadan dan bulan Syawal orang bisa bebas laksana kuda jantan, kuda jantan yang keluar dari kandangnya. Atau orang pergi haji di kala haji dia berusaha bebersih membersihkan diri di sana Tapi setelah kembali dari haji seperti kuda jantan yang keluar dari kandangnya dan dia bebas lagi berbuat maksiat. Dan nanti bulan Ramadan atau bulan haji dia pergi haji lagi. Dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau Ramadan itu dipermainkan seperti itu. Haji dipermainkan seperti itu. Maka orang yang semacam itu Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Silaturrahimnya tidak akan diterima oleh Allah Saumnya tidak akan diterima oleh Allah Dan hajinya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kosong dari ma'rifatullah di mana ayat yang tadi saya bacakan Wattaku yauman turja'una fihi ilallah Bertanggung bertakwalah waspadalah kamu sekalian kepada suatu hari yauman satu hari yaitu yaumul jaza hari pembalasan yaumul mizan hari di mana ditimbang setiap amal manusia thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kemudian dicukupkan setiap amal yang telah diperbuat oleh manusia Para mufassir menyatakan ayat ini jadi dalil bahawa amal perbuatan manusia nanti di akhirat akan ditampakkan bukan hanya dalam bentuk ruh tapi akan ditampakkan sebagaimana Allah berfirman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa hum la yuzlamun Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas yang dikubur di Taif. Seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Allahumma faqih bid-din wa 'allimhu tafsir meriwayatkan bahawa ayat ini surah Al-Baqarah 181 adalah ayat yang terakhir turun dalam tafsir dikemukakan tujuh hari lagi umur Rasulullah sallallahu alaihi satu riwayat tiga hari umur Rasulullah. Satu riwayat kurang lebih tiga jam sebelum Rasulullah SAW wafat. Jibril datang memberi peringatan. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Hei takutlah kamu sekalian Waspadalah kamu sekalian kepada suatu hari Di mana hari itu akan dicukupkan setiap amal manusia dan mereka tidak dianiaya. Rasulullah SAW suatu ketika dalam mengariung satu tempat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan tidak ada sahabat yang bertanya. Kemudian Rasulullah berkata, Hei sahabat, apakah saya orang gila? Kenapa kalian tidak ada yang bertanya? Baru sahabat, Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, Saya baru saja diperlihatkan film orang yang berbuat maksiat. Film orang yang berbuat maksiat itu ketika kitab amalnya diberikan di sebelah kiri dan lihat rapornya banyak merahnya kemudian dia menolak kitab amal itu. Saya tidak mau menerima kitab amal saya ini. Kenapa ini merah, merah, merah, merah, merah, merah kemudian dikembalikan. Kamu itu sentimen saja kepada saya. Kenapa banyak merahnya? Kemudian terdengarlah suara al-yauma nakhtimu ala afwahim Maka pada saat itu ditutuplah mulut orang-orang itu wa tukallimuna aidihim dan berkatalah tangan-tangan mereka wa tashhadu arjuluhum dan bersaksilah kaki-kaki dan datanglah seluruh saksi-saksi yang ada hubungannya dengan amal itu Kemudian Nabi menyatakan kalau sekiranya dia menerima kitab amal itu hanya dia yang mengetahui. Tapi setelah dia menolak, maka diperlihatkanlah film dan disuarakan segala bentuk kemaksiatannya itu didengar oleh mitoha, didengar oleh menantu, didengar oleh istri, didengar oleh suami, didengar oleh seluruh orang-orang yang ada di sana. Dari segala bentuk maksiat yang telah diperbuatnya itu. Inilah ayat yang terakhir turun. Adapun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu turun di Arafah dan umur Nabi pada saat itu masih 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari kemudian Ian Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun sepekan sebelum Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan sahabat tiga hari, ada yang mengatakan kurang lebih tiga jam. Sebelum Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Betapa hari pembalasan itu satu bahagian daripada ma'rifatullah. Sehingga setiap muslim setelah dididik dengan ibadah Ramadan keluar syawal. dia merasa miliknya sendiri selama bulan Ramadan jam 5 dia tidak berani makan tidak berani minum tidak ada hansip tidak ada polisi apalagi milik orang lain kita merasa sedih bahwa negara kita masih termasuk negara ada yang mengatakan kelima ada yang mengatakan keempat dari negara terbesar korupsinya dan utang kita untuk anggaran 2005 saja Bunganya saja 65 triliun. Itu sudah turun karena anggaran 2004 85 triliun daripada bunga hutang negara kita dan APBN 2005 sendiri saya sebagai anggota pada saat itu masih DPR dengan beberapa orang tidak turut dan tidak menyetujui Eh, dan melaksanakan Minderheit Nota terhadap APN 2005 karena pemerintah menambah lagi hutang 25 triliun untuk menutup APBN. Sedang saya punya prinsip Rasulullah SAW menyatakan kalau mau merdeka jangan berhutang. Sedangkan utang sejak Soekarno masih ada yang belum lunas. Soeharto, kemudian para pemimpin-pemimpin kita bunganya saja 2005 ini 65 triliun yang dibayar oleh rakyat akibat daripada korupsi para koruptor-koruptor. Ini akibat daripada krisis makrifatullah lima tahun berada di DPR melihat dengan mata kepala sendiri betapa hancurnya negara kita pemberantasan korupsi kita harus merombak 500 peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah dibikin zaman Soeharto sehingga untuk memberantas korupsi seorang pejabat DPR tidak bisa berkutik karena terbentur kepada peraturan dan undang-undang. Jadi harus DPR itu merombak 500 undang-undang yang melegalisir korupsi di Indonesia ini. Dan tidak cukup lima tahun untuk bisa merombak satu peraturan dan undang-undang. Betapa hancurnya negara kita sekarang ini. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah mal fakru akhsya alaikum walakin akhsya in tufsatad dunya alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kamu sekalian Tapi yang aku takutkan kepada kamu sekalian kata Nabi 14 abad yang lalu adalah kekayaan. Kalau kekayaan dilimpahkan kepada kamu sekalian, fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Kemudian kamu saling rebut-rebutan sebagaimana bangsa-bangsa dahulu berebut karena kekayaan dan kemudian kamu hancur karena kekayaan itu. pertentangan, perselisihan, baik itu pertentangan dalam bidang politik, dalam segala bidang, itu ujung-ujungnya adalah karena perebutan kekayaan dan harta. Ketika baru saja jadi anggota DPR 99 berkunjung ke Kalimantan Timur, rakyat menyatakan, "Hei anggota DPR, kekayaan direbut, diambil dari kami, kami kalau anda pergi kemana-mana harus pakai rakit. Tidak ada jembatan di kami, tapi kekayaan dikeruk dari kami dan Jakarta yang tidak punya sungai jembatannya begitu banyak dan kami yang sungainya banyak kekayaan dari kami tetapi kami tidak punya jembatan dan demikian juga daerah-daerah yang lain ingin merdeka atau ingin melepaskan diri kemudian lahirlah otonomi daerah dan otonomi khusus itu akibat daripada ya berebut kekayaan kemudian pertentangan perselisihan dan sebagainya sampai DPRD baik provinsi maupun daerah di seluruh Indonesia ujung-ujungnya adalah masalah harta dan kalau kita kembali keliling dunia melihat kerajaan Firaun, kerajaan Saba, kerajaan San'ak dan kerajaan-kerajaan dulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akibat dari pengaruh kekayaan. Karena mereka sudah berlomba-lomba sebagaimana Nabi menyatakan ya tilanna zaman la yubalil mar'u ma akhadha aminal halal aminal haram bakal datang suatu saat umat Islam tidak memperdulikan lagi apa yang dia peroleh. Apakah dia memperoleh dari jalan yang halal atau haram? Halal haram hantam saja. Ini yang terjadi di negara kita sekarang ini halal haram hantam saja sehingga menjadikan hancurnya negara dan bangsa kita saat sekarang ini. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hubungannya dengan solat saja yang rutin kita kerjakan. Tapi ini jadi dongeng kalau kita bicarakan dan saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, يقبل الله salatam mri'in لقمة من حرام. Tidak diterima solat seorang hamba selama dagingnya itu tumbuh dari barang yang haram. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Tirmizi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram jadi pejabat buncit-buncit besar-besar gemuk-gemuk dari barang yang haram kata Nabi fannaru aula neraka Jahannam lebih utama terhadap daging itu oleh kerana itu maka marilah jamaah rahmiakumullah didikan Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 30 hari. Didikan haji, didikan salat hendaknya meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah di mana saja kita berada sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat di mana saja kita berada apakah termasuk legislatif apakah eksekutif apakah birokrasi dan sebagainya apakah pengusaha atau apa saja mari kita meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk menjauhkan diri Takil maharima takun a'badan nas kata Nabi jauhkanlah diri dari yang haram-harama niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa taala maka mari di mana saja kita berada karena hidup kita di dunia ini hakikatnya hanya sementara saja dan ada hidup di sana di akhirat yang mana tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudzlamun maka marilah kita bekerja di mana saja dalam rangka ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah rezeki kita akan diberkahi oleh Allah dan umur kita diberkahi oleh Allah keturunan dan anak cucu kita diberkahi oleh Allah swt. tapi kalau anak cucu kita dicampuri dengan barang-barang yang haram makanan yang haram Jangan harap anak cucu itu akan mudah diarahkan kepada agama Allah karena darahnya sudah dicampuri barang yang haram sehingga mereka itu dekatnya kepada narkoba, heroin, ganja, minuman keras dan sebagainya sehingga susah dihadap diarahkan lagi kepada ma'rifat sebagaimana saat sekarang ini 3 juta anak-anak muda kita terserang heroin, ganja dan narkoba yang pada umumnya 60% itu adalah anak-anak dan putra-putra pejabat-pejabat tinggi negara oleh karena itu maka marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan nilai makrifat kita dan selanjutnya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepadanya. Barakallahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah الحمد لله الذي أنزل القرآن تنزيلا ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شق فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأكرمين المتقين أما بعد فيا عباد الله ittaqullah haqqa taqwa wa tasimu bihablihil matin la'allakum turhamun. Pada khutbah yang kedua ini sekali lagi saya berwasiat mari kita tingkatkan kualitas takwa yang sudah bersemi di dada kita masing-masing. Dan puncak daripada kualitas takwa itu adalah muraqabah merasa diawasi oleh Allah dan sampai pada titiknya senantiasa berhalwat. Halwat artinya padua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senantiasa tawaf secara hakiki. Dia senantiasa solat secara hakiki dia senantiasa saum secara hakiki karena kolbunya diliputi oleh kesucian dan kebersihan tauhid. Dan itulah puncak daripada haji, itulah puncak daripada salat, itulah puncak daripada saum dan itulah puncak dari syahadat. Maka mari kita menuju ke sana sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk maksiat yang kita laksanakan baik dalam bentuk lahir maupun dalam bentuk batiniah. Selanjutnya mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudika adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in ataitana.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 Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع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 لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسلام الله عليكم